الحمد لله الحمد لله الذي يهدي من يشاء بفضله وكرمه أحمده وسبحانه وتعالى على سابر نعمه بالإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المنقذ من الضلال ومبين الحرام من الحلال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله المؤمنين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله فقد فاز المتقون واعلموا أن الله جعل الناس شعوبا وقبائل جميعا من الأصل واحد فلا موضع وفلا موضع للتفاخر بالأنساب فالكل سواء فإن التفضل بينهم إنما هو بالتقوى فمن اتصف بها كان هو الأكرم والأسراف والأفضل كما قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أحسابكم ولا إلى أنسابكم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم فمن كان له قلب صالحا tahannanallahu alaihi wa innama antum banu adam wa habbukum ilaihi atqakum rawahu tabarani Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Sikap manusia dalam menghadapi kehidupan di dunia ini sangat beragam Keberagaman semacam ini disebabkan oleh kualitas iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk meneguhkan iman dan meningkatkan mutu ketakwaan itu. Karena siapapun di antara manusia yang berkualitas atau yang bermutu iman dan takwanya, maka dialah berhak untuk mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Sesungguhnya kami menciptakan kamu ada yang jenis laki-laki dan juga ada yang jenis perempuan. Waja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Kamu kami jadikan dari dua jenis itu sehingga ada berbagai macam suku, ada berbagai macam bangsa dan lain-lain Semuanya itu adalah lita'arofu agar kamu saling mengenal. Tidak membanggakan atas kesukuannya. Tidak membanggakan atas kebangsaannya. Tapi ingatlah, inna akramakum indallahi atkakum Sesungguhnya orang yang termulia di antara kamu adalah orang-orang takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan bijaksana. Di dalam ayat ini memberikan satu pemahaman kepada kita bahwa sebagai ukuran sebagai standar Orang itu mulia di dunia maupun di akhirat. Orang itu menjadi orang yang terbaik di dunia apalagi di akhirat adalah kualitas ketakwaan orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis Nabi dijelaskan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Inna Allah la yanzuru ila ahsabikum Sesungguhnya Allah tidak melihat terhadap kemuliaan yang engkau miliki. Wala ila ansabikum dan juga tidak melihat dari mana engkau diturunkan atau keturunan bangsa apapun. Wala ila ajsamikum dan juga tidak melihat postur tubuh secara fisik manusia. Wala ila amwalikum dan juga tidak dinilai dan tidak dilihat berdasarkan harta kekayaan yang dimilikinya. Walakin duru ila kulubikum. Allah Subhanahu wa taala menilai kepada manusia berdasarkan bagaimana hati manusia itu. Faman kana lau kalbun salihun. Barang siapa yang memiliki hati yang ikhlas, hati yang baik, hati yang bersih dari penyakit hati. Tahanallahu alaihi. Niscaya Allah akan menaruh kasih sayang kepada orang tersebut. Wa innama antum banu Adam. Ingatlah sesungguhnya kamu adalah dari anak putu Adam, artinya satu keturunan. Wa habbukum ilallahi atqakum dan orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang kualitas ketakwaannya yang terbaik. Itulah informasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk meningkatkan kualitas takwa adalah melalui peningkatan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan melalui usaha untuk meninggalkan berbagai macam bentuk kekufuran, berbagai macam bentuk kesesatan, berbagai macam bentuk kemungkaran, walaupun itu sekecil apapun. Dalam hal ini, peningkatan melalui perintah Allah diantaranya. Allah memerintahkan kepada kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan kepada kita agar kita menjadi orang yang beriman. Berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai orang yang beriman betul harus setidak-tidaknya dan wajib menetapi ketentuan enam perkara itu yang kita kenal adalah sebagai rukun iman di dalam ajaran ahlus sunnah wal jamaah kita diajarkan harus meyakini sebetul-betulnya kita yakin terhadap enam ketentuan itu harus betul-betul dengan hati mengharap ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala bukan didasarkan hati kebencian bukan didasarkan pada hati kehasutan dan lain sebagainya. Tapi di dalam ajaran ahlus sunnah wal jamaah, kita meyakini itu adalah ibtigha'a amarullah Secara murni mengharapkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila ada orang berusaha melakukan satu reformasi melakukan satu perombakan apakah itu mengurangi ketentuan enam itu apakah itu menambah ketentuan enam itu walaupun dengan dalil apapun demi kemajuan demi mengikuti perkembangan zaman hal itu tidak dibenarkan kalau itu dilakukan Tindakan tersebut termasuk anarkis terhadap akidah. Anarkis terhadap ideologi agama yang betul-betul diajarkan oleh Allah, diberikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini kita sadari. Bahkan seorang tokoh nasional seorang tokoh agama di negara kita yaitu Hadratus Syekh Hashim Ash'ari dalam karya tulisan beliau sudah mewanti-wanti kepada kita beliau mengatakan nam la nungkiru anna fi man islam kasiran minal kubasa banyak kadang-kadang orang masuk Islam dari golongan Kubasa, orang yang jelek hatinya maradul kulub hatinya sakit kenapa sakit hatinya dihinggapi hasud hatinya, hatinya dihinggapi dengki mereka semata-mata masuk Islam adalah liifsadi ta'alimihi al-aliyah mereka ingin merusak ajaran Islam yang betul-betul tinggi betul-betul terhormat betul-betul murni. Mereka melakukan satu tindakan dengan cara anwa'il bid'ah wal madhahibil dhalah dengan melakukan bid'ah-bid'ah yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka melakukan satu mazhab yang dolah sehingga orang yang awam mengikutinya karena dianggap itu yang terbaik, itu yang terbaru. Padahal hal itu bertentangan dengan perintah Allah, bertentangan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan ini salah satu contoh di dalam kitab Usulul Kafi Juz 1 Sohifa 286 dikatakan Ma idda ahadun minan nasi annahu jama'al Qur'an kullahu kama unzila illa kadzab Tidak ada seorang yang mengaku dari golongan manusia dia mengatakan telah mengumpulkan Al-Qur'an sebagaimana yang diturunkan oleh Allah itu adalah pembohong. Wa ma jama'ahu wa hafadhu kama nazalallahu ta'ala illa aliyun ibn Abi Talib alaihissalam wal a'immati min ba'di. Kecuali orang yang betul-betul mengumpulkan dan menjaga Al-Quran sebagaimana yang diturunkan oleh Allah adalah Sayyidina Ali dan imam-imam berikutnya. Kalau kita lihat sepintas lalu, kadang-kadang ini seperti benar. Tapi kalau kita analisa secara ajaran Allah berdasarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perkataan semacam ini seakan-akan Rasulullah itu adalah menyimpan sesuatu, padahal Rasulullah seorang, seorang Rasul. beria memiliki sifat at tablir menyampaikan secara sempurna, menyampaikan segala apa yang diperintahkan oleh Allah kepada seluruh manusia dari bangsa apapun, dari keturunan apapun, dari jenis manapun. Semuanya disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya banyak sekali orang-orang yang menghafal Al-Quran di, masa atau di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di dalam tulisan ini orang-orang tersebut dianggap tidak ada sebagai orang yang pembohong belaka. Ini adalah salah satu bentuk untuk membuat kita syak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bentuk tindakan kita syak kepada Al-Quran sebagai landasan, sebagai sumber hukum dari umat Islam pada saat diturunkan kepada Nabi ila yaumil kiamat. Inilah tindakan orang Rafidah. Orang-orang Syiah Isna tarinya yang harus kita luruskan. Semoga mereka dibuka hatinya oleh Allah sehingga mereka sadar kembali kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita sebagai orang Islam kita rapatkan barisan kita agar tidak disusupi orang-orang yang semacam ini. Sebagaimana pesan Rasulullah pada saat kita akan menjalankan sholat fardu dalam berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Kaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rassu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadu bil aknak." Kata Nabi, Rasul "Rassu Fakum rapatkan barisanmu." atau dalam hadis lain sawu sufufakum luruskan barisanmu ini memberikan satu pendidikan kepada kita kita di dalam mengemban kita di dalam memperjuangkan mempertahankan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mari kita rapatkan barisan ini mari kita luruskan jalan kita Jangan sampai kita terpengaruh oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bahkan Nabi mengatakan, "Fawalladhi nafsi biyadi, inni la'ara asyaitana yadkhulu min khilalis sawf." Kata Nabi sampai bersumpah, sesungguhnya inni la'ara asyaitan yadkhulu min khilalis sahfi masuk dalam celah-celah barisan saf orang yang sholat. Ka'annaha al -khodafu. seperti itik masuk dalam lubang-lubang. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini adalah merupakan cermin bagi kita. Mari kita setiap melaksanakan sholat berjamaah. Terutama di dalam sholat Jum'ah ini. Mari kita rapatkan barisan kita. Mari kita luruskan barisan kita agar pelaksanaan salat ini betul-betul sempurna diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu setelah itu kita mari kita rapatkan barisan kita sebagai umat Islam agar tidak terpengaruh keluarga kita tidak terpengaruh oleh pemahaman-pemahaman yang menyimpang agar masyarakat kita betul-betul masyarakat yang islami sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah merupakan satu ibadah bagi kita agar kita berpikir untuk tindakan berikutnya agar dari hari ke hari kita bertambah baik, bertambah kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di akhir khutbah ini kami berdoa mudah-mudahan kita, keluarga kita, masyarakat kita diberi ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala serta dianugerahi keteguhan iman hingga akhir ajal kita yaitu dalam keadaan husnul khotimah.